Hadis ke-64 Wajib berniat pada malam hari pada puasa wajib sebelum terbit fajar. عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له Dari Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka ia dianggap tidak berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasai, dan ini lafaz Tirmidzi dan disohihkan oleh Al Albani. Perawi hadis Ummul Mukminin Hafsah binti Amirul Mukminin binti Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah lahir lima tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Ia merupakan istri solihah sahabat Khunais bin Huzafah As-Sahmi Al-Badri yang hijrah ke Habasyah, kemudian ke Madinah bersamanya. Khunais ikut serta dalam perang Badar dan perang Uhud. Ia terluka dan meninggal akibat luka tersebut. Ia meninggalkan istrinya Hafsah binti Umar yang saat itu berumur 20 tahun. Maka Umar pun merasa sedih dengan kondisi anak perempuannya yang masih muda. Ia merasa sedih melihatnya menjadi janda di usia muda. Setiap kali ia melihat anaknya yang masih muda, ia pun merasakan kesedihan. Anaknya harus menanggung status janda begitu cepat. Dialah yang pernah membuat kehidupan rumah tangga suaminya bahagia. Umar pun lantas memikirkannya setelah selesai iddahnya. Kemudian Umar melamar Nabi saw. Maka Umar pun menikahkan Habsah dan mendapat kehormatan sebagai besan Nabi pada tahun ketiga Hijriah. Telah diriwayatkan dari Hafsah sebanyak 60 hadis dalam kitab-kitab hadis. Kisah yang paling berkesan tentang Hafsah adalah ketika ia terpilih sebagai penjaga mushaf yang pertama yang dikumpulkan oleh Abu Bakar Siddiq dari para sahabat setelah banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia di medan perang. Hafsah merupakan umul mukminin yang pandai menulis. Ia pun menjadi penjaga Al-Quranul Karim mushaf pertama berada di tangannya hingga masa khilafah Uthman bin Affan. Kemudian Uthman meminta mushaf tersebut darinya untuk disalin untuk semua wilayah dalam satu riwayat bacaan. Setelah itu, mushaf tersebut dikembalikan kepadanya dan tetap berada di tangannya hingga Allah mewafatkannya. Ia telah mewasiatkan mushaf tersebut kepada saudara laki-lakinya, yaitu Abdullah, seorang yang bertakwa juga warak. Ummul Mukminin Hafsah menghidupkan malam dengan ibadah, membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah hingga ia meninggal pada tahun 41 Hijriah. Ada pula yang mengatakan tahun 45 Hijriah di Madinah dan disolatkan oleh wali Madinah yaitu Marwan. Beberapa faedah hadis ini adalah jika puasa wajib seperti puasa Ramadan baik pada saatnya atau qada jika puasa wajib seperti puasa Ramadan, baik pada saatnya atau qada serta puasa nazar dan puasa kafarat, maka wajib bagi seorang muslim untuk berniat puasa pada malam hari dan tempat niatnya di hati, sedangkan melafalkan niat tidak disyariatkan. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa wajib harus menghadirkan niat sepanjang hari tidak boleh seseorang berpuasa tanpa berniat di malam hari sebelum siang hari. Adapun puasa sunnah, maka mungkin saja berniat pada siang hari dengan syarat tidak mengkonsumsi apapun sebelumnya.